pertemuan kali ini kita telah memasuki bab yang ke-32 Dari 67 bab yang terdapat di dalam kitab Tauhid. Berkata al-muallif Syekh Muhammad Abdul Wahab, "Babu Qalillahi ta'ala innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Pada bab yang mulia ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan firman Allah Subhanahu wa taala itu dalam surat Al-Imran ayat 175 yang di dalam ayat yang mulai ini menunjukkan bahwasanya al-khauf ini termasuk dari bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditujukan kepada Allah semata. Pada bab yang ke-32 ini ada beberapa poin yang insyaallah kita akan bahas. Yang pertama adalah munasabatul hadal bab li kitab tauhid hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian yang kedua adalah tentang ta'riful khawfi, definisi dari al-khawf. Kemudian poin yang ketiga adalah aksamul khawf, pembagian atau macam-macam dari khawf. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang keempat adalah min asbabi husulil khawfi wal khasyah min Allah. Di antara sebab-sebab menanamkan rasa khauf dan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sangat sangatlah penting bagi kita untuk selalu menanamkan perasaan takut kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala mereka akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala waliman khafa maqama rabbih jannatani dan bagi orang-orang yang takut terhadap kedudukan Robnya maka dia mendapatkan dua surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang selanjutnya adalah bayanu dalil penjelasan dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh bin Abdul Wahab yang menunjukkan bahwasanya al-khauf ini termasuk dari jenis ibadah yang wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, poin yang pertama yaitu munasabatul hadal bab li kitab tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid yang ini ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid karya Syaikh Al Fauzan. Beliau mengatakan bahwasanya al khaufu minallahi huwa ahadu rakaizil ibadah. Ya bahwasanya khauf kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah termasuk dari rukun-rukun ibadah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, bahwasanya ibadah secara umum ini dibangun di atas tiga rukun yaitu al-mahabba, al khawb dan roja. Yang semua ini adalah termasuk dari amalan-amalan hati. Tatkala mu'alib Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada bab sebelumnya beliau menjelaskan tentang ibadah hati yaitu al-mahabba maka pada bab yang mulia ini beliau ingin menjelaskan ibadah hati yang lainnya yaitu al-khawf. Apa tujuannya? Apa maksud Semua bin Abdul Wahab setelah beliau menjelaskan tentang ibadah al-mahabbah kemudian pada bab selanjutnya beliau menjelaskan tentang ibadah al-khawf maka Syekh Fauzan mengatakan liyadullah untuk menunjukkan alla annal mahabbah la takfi wahdaha bahwasanya seseorang yang dia beribadah hanya didasarkan atas kecintaan saja kepada Allah, maka yang seperti ini tidaklah cukup. Ya, tidaklah dikatakan sempurna ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Dan ini seseorang sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah hanya didasarkan perasaan mahabbah saja, rasa cinta saja, maka ini adalah merupakan manhatnya orang-orang sufi yang mereka sesat dan menyesatkan. Adapun manhatnya para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka, mereka membangun ibadah yang mereka lakukan di atas al-mahabbah wal khawb dan roja. Begitu pula dengan amalan-amalan hati yang lainnya seperti tawakal, rok, rokbah. Ya tawakal, rokbah ini adalah uh, bermakna roja tapi dia uh, pengharapannya lebih dibandingkan roja. Sebagaimana al khob juga bertingkat-tingkat. Ada kalau kita dalam kita tatkala menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia kita artikan takut. Ya takut di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya al khob ada yang namanya ar-rahbah, ada yang namanya al al-khasiyah. Ini dipelajari dalam kitab salah satu lusur ya. al khob ar-rahbah dan khasiyah. Dan di antara tiga tingkatan takut ini yang paling tinggi derajatnya adalah al-khasiyah, yaitu rasa takut kepada sesuatu yang disertai dengan pengilmuan. Kalau ada yang bertanya kepada kita apa sih bedanya antara al khob dan al-khasiyah? Kalau al-khasiyah ini adalah rasa takut terhadap sesuatu yang memang orang ini benar-benar mengilmui sesuatu yang dia takutkan. Oleh karena itulah orang-orang yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tak, rasa takut, mereka lah dinamakan dengan al-ulama, orang-orang yang ber, berilmu. Innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama. Ya sesungguhnya orang-orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ulama. Itu orang-orang yang berilmu. Adapun al-khauf ini terkadang seseorang dia takut kepada sesuatu tapi tidak berdasarkan keilmuan hanya katanya dan katanya. Misalnya seseorang yang dia takut melewati suatu tempat yang dianggap katanya angker, di sana ada penunggunya. Ya, ini kan kebanyakan seseorang itu hanya berdasarkan don saja, perasaankan saja, prasangkaan, ya katanya dan katanya. Maka tatkala dia takut untuk lewat yang seperti itu tapi tidak didasarkan atas keilmuan yang ada pada dirinya tentang sesuatu yang dia takutkan, maka ini dalam bahasa Arab dinamakan dengan al-khauf. Adapun ar-rahba ini rasa takut yang berkepanjangan. Ya contohnya misalnya apabila ada seseorang dia melakukan suatu pelanggaran ditangkap misalnya oleh pemerintah kemudian diponis hukuman mati ya tanggal sekian sebulan lagi sampai yang dihukum mati. Tentunya orang yang seperti ini dia apa akan ada dalam rasa hatinya takut ya menunggu detik-detik datangnya waktu dieksekusinya dirinya. Maka rasa takut yang seperti ini dinamakan dengan ar-rahbah. Kemudian al khawb dan rahbah serta khasiyah ini, ini semuanya adalah amalan hati, ya termasuk dari ibadah yang sangat agung, yang wajib ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dipalingkan kepada selain Allah, maka bisa menyebabkan pelakunya melakukan kesirikan yang akbar dan bisa menyebabkan dia keluar dari dari Islam. Ini hubungan bab dengan kitab Tauhid dan juga dengan hubungan dengan bab yang sebelumnya. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua tentang definisi dari al khob. Definisi dari al khob ini sebagaimana yang Anda dapatkan penjelasannya dari Al-Ustaz Said tatkala Anda belajar kitab salah satu usul ya beliau memberikan definisi khob yang di sini dari definisi khob ini ada faidah yang bisa kita ambil ya beliau mengatakan bahwasanya khob itu adalah perasaan di dalam hati dari kekhawatiran tertimpa sesuatu yang membahayakan. Ya perasaan di dalam hati dari kekhawatiran tertimpa sesuatu yang membahayakan. Yang hal ini mendorong pelakunya yang hal ini mendorong pelakunya mengambil sesuatu yang bermanfaat, mengambil sesuatu yang bermanfaat ya agar dia terbentengi dari sesuatu yang dia takuti tersebut atau dia menghindar dari sesuatu yang dia takutkan yang dia mengira dapat menimpakan bahaya pada dirinya. Jadi anak ulangi sekali lagi definisi khauf adalah perasaan di dalam hati dari kekhawatiran tertimpa sesuatu yang membahayakan yang hal ini mendorong pelakunya dia mengambil sesuatu yang bermanfaat agar dia terbentengi dari sesuatu yang dia takutkan yang dapat membahayakan dirinya atau dia menghindar dari sesuatu yang berbahaya tersebut sesuatu yang dia takutkan dari definisi khauf ini dapat kita ambil suatu kesimpulan seseorang jika dia benar-benar takut terhadap sesuatu maka pada dirinya akan terkumpul dua perkara. Yang pertama, dia mengambil suatu hal yang bermanfaat, dia mengambil sesuatu yang bermanfaat agar dia terbentengi dari sesuatu yang dia takutkan atau dia menjauhi sesuatu yang dia takutkan tersebut, sesuatu yang berbahaya. Kalau dulu yang dicontohkan oleh al-ustadz misalnya ada pertigaan atau perempatan yang biasanya di situ banyak sekali premannya biasanya kalau seseorang lewat situ dipalak ya kita misalnya ada suatu kebutuhan salah satu jalannya adalah lewat perempatan tersebut dan kita ada perasaan takut ya takut dipalak oleh preman-preman tatkala kita takut terhadap yang demikian itu maka mendorong bagi kita ya untuk melakukan dua perkara yang pertama, ima kita mengambil sesuatu yang bermanfaat agar kita terhindar dari sesuatu yang membahayakan tersebut. Beliau contohkan misalnya ya misalnya kita punya tetangga dia seorang tentara. Oh, kita ajak dia. Mas, mas bisa nggak antarkan saya ke tempat tersebut? Ya, saya mau ke tempat tersebut tapi saya takut ya di sana ada preman-preman. Nanti Mas kalau bisa pakai seragam lengkap dan bawa senjata misalnya. Ya, dia dia baranglah bersama tentara tersebut. Ya tentunya preman-preman ya mungkin kemungkinan besar dia tidak akan berani menjaga kita, eh, menjegat kita. Kenapa? Karena kita bersama seorang tentara. Berarti hakikatnya kita mengambil suatu apa? Sesuatu yang bermanfaat agar kita terhindar dari sesuatu yang membahayakan. Atau seandainya ternyata tetangga kita itu tidak ada, maka jalan yang lainnya kalau kita tetap nekat lewat situ kemungkinan besar kita akan tertimpa bahaya. Lalu bagaimana? Ya jangan lewat situ, muter agak jauh nggak apa-apa. Intinya kita menghindar dari sesuatu yang membahayakan diri kita. Maka begitu pula tatkala seseorang dia takut terjerumus ke dalam neraka, api neraka. Kalau seandainya kita mengaku takut, benar-benar takut terjerumus ke dalam neraka, kalau kita benar-benar takut, maka akan timbul ya pada diri kita dua perkara tersebut. Ya, kalau seseorang misalnya dia takut terhadap neraka, tapi kok dia malah menempuh jalan-jalan menuju neraka, maka hakikatnya dia tidak takut terhadap neraka. Seseorang tatkala dia benar-benar takut terhadap neraka, maka akan mendorong pelakunya pun mengambil dua perkara, melakukan dua perkara, ima dia mengambil suatu ber, sesuatu yang bermanfaat agar dia terhindar dari sesuatu yang membahayakan tersebut yaitu api neraka. Apa bentuknya? Yaitu dengan beramal beramal soleh. Ya beramal soleh ini adalah sebagai benteng bagi kita ya dari panasnya api neraka atau kita menghindar dari jalan-jalan yang bisa menyampaikan ke dalam neraka apa itu yaitu menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat maka apabila ada orang yang dia mengaku takut terhadap neraka tapi kok malas beramal soleh atau dia malah rajin melakukan kemaksiatan maka hakikatnya dia tidak takut terhadap neraka ini faedah yang dapat kita ambil dari definisi dari al khawb Kemudian kita masuk pada poin yang ketiga yaitu macam-macam al-khawf. Yang ini anak ambil dari beberapa kitab yang anak miliki diantaranya adalah uh, I'anatul Mustafid, kemudian Tesurul Usul, ini sarah dari Al-Usul Salasa dan juga ada kitab yang ada tangan tangan ini adalah Tufatul Murid ini sarah dari Al-Qaulu Mufid. Al-Qaulu Mufid di sini bukan Al-Qaulu Mufid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin tapi yang ditulis oleh seorang ulama dari Yaman, dari Yaman. Ya, ini sarahnya Tufatul Murid. Mensarah kitab Al-Qaulu Mufid. Ya dulu uh, Mahat Ilmi pernah membahas tentang kitab Al-Qaulu Mufid, tapi sekarang diganti jadi kitab kitab butahid Dikatakan di dalam kitab Taisurul Usul, ya, Wa qad qassama ba'dul ulama al khawfa ila arba'ati aqsam. Dan sebagian para ulama membagi al khawf menjadi empat bagian. Ada empat macam jenis al khawf Yang pertama adalah khawfu ibadah, khawfun ibadah. khawf yang ibadah. Khob yang ibadah batasannya, yang kedua nanti khob, yang pertama adalah khob yang ibadah, yang kedua adalah khofus sirri atau khofun sirkiyun, yang ketiga adalah khob yang tobi'i, yang manusiawi, dan yang keempat adalah khob yang maksiat atau khob yang tercela. Adapun khob yang ibadah adalah al khofu minallah ma'at tadalluli wa ta'zim wal khudu' yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala ma'atadallul yang rasa takut ini disertai dengan perendahan diri wa ta'zim dan pengagungan wal khudu dan ketundukan yang takut seperti ini takut yang di dalamnya ada unsur perendahan diri pengagungan dan ketundukan maka takut yang seperti ini adalah takut yang ibadah yang wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadal khauf dan khauf yang seperti ini tatkala kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yahmiluka ala ada'il wajibat wa tarkil muharramat. Maka takut yang seperti ini tatkala seseorang takut kepada Allah yang rasa takut tersebut disertai dengan perendahan diri, pengagungan dan ketundukan maka takut yang seperti ini akan mendorongmu untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan keharaman-keharaman. Ya, jadi takutnya seseorang kepada Allah dengan jenis takut yang ibadah yang di dalamnya ada unsur pengagungan perendahan diri dan ketundukan, maka takut yang seperti ini akan mendorong seseorang dia menunaikan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan keharuman-keharuman. Dan ini adalah takut yang mahmud. Ya takut yang terpuji. Ya bukan takut seperti takutnya orang-orang khawarij. Yang takut mereka adalah takut yang tercela. Rasa takut yang begitu besar, terlalu gulu, ya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sehingga rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala membawa mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang Khawarij yang mereka mendasarkan ibadah mereka hanya semata-mata di atas takut saja dan takut yang mereka yang ada pada diri mereka pun takut yang salah. Takut yang kebablasan yang menyebabkan mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun takut yang sahih, yang benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang hal ini mendorong pelakunya menunaikan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan keharaman-keharaman. Kemudian dikatakan di dalam kitab Tuhfatul Murid, penulis mengatakan wahadal khaufu minallah yansha'u an ma'rifatillahi bi asma'ihi wa sifatihi. Dan takut yang seperti ini, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada unsur perendahan diri pengagungan dan ketundukan ini yansa'u muncul ya dia timbul dari pengenalan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya baik nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Semakin seseorang dia mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dia benar-benar mengilmui dengan pengilmuan yang benar. Dia mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis rasa takut dia kepada Allah akan semakin besar. Kama yukal sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, "Man kana billahi a'raf kana minallahi akhwaf." Man kana billahi a'raf kana minallahi akhwaf. Barang siapa yang dia lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala kana minallahi akhwaf maka dia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tatkala dia ya benar-benar merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, natijatuhu buahnya kalau dia benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ibtiadu amma uh, dia menjauhi segala perkara-perkara yang bisa menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bersungguh-sungguh ya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini, maka surgalah yang dia dapatkan. Ya sebagaimana yang sudah kita jelaskan, kita bawakan sebuah ayat yang mulia waliman khafa maqama rabbih jannatani. Dan bagi orang yang dia takut terhadap kedudukan Robnya, dia mendapatkan dua dua surga. Kemudian yang kedua adalah khofusirri. sirri. Khauf yang sir, tersembunyi atau khob yang sirkiyun khob yang hukumnya sirik khob yang hukumnya sirik ini kalau kita simpulkan dari kitab-kitab penjelasan dari para ulama ini bentuknya ada tiga jadi takut yang sir yang tersembunyi yang sirik ya kalau kita simpulkan dari penjelasan para ulama sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab I'anatul Mustafid dan kitab yang lainnya bahwasanya takut yang sir yang tersembunyi atau takut yang sirik ini ini ada tiga bentuk yang pertama adalah memalingkan takut yang ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala al khawfu alladhi yakunu ma'ahu ibadatun li ghairillahi. itu takut kepada selain Allah yang disertai dengan peribadahan dalam artian takut yang ada pada dirinya kepada selain Allah, takut tersebut disertai dengan keten, ke, apa, perendahan diri, pengagungan dan ketundukan kepada sesuatu yang dia takutkan dari selain Allah tersebut. Jadi takut yang sirik adalah memalingkan takut yang ibadah, yaitu takut yang di dalamnya ada unsur perendahan diri, pengagungan dan ketundukan. ini seperti seperti uh, orang-orang uh, orang -orang yang takut terhadap para wali-wali mereka yang mereka sembah. Ya tatkala mereka ke kuburan misalnya ya di, mereka tidak berani melakukan perkara-perkara yang mereka anggap bisa kualat. Ya kalau di masjid banyak orang-orang yang berani merokok tapi tatkala masuk ya ke wilayah pemakaman yang mereka anggap para wali ya mereka tidak berani merokok takut kualat misalnya maka takut yang seperti ini tentunya takut tersebut diiringi dengan pengagungan, kerendahan, ketundukan. Atau seseorang yang mungkin ziarah kubur ke makam para-para raja. Ya, tatkala ziarah kubur ke sana harus memakai pakaian adat istiadat. Ya, kemudian harus nunduk-nunduk. Kemudian kalau seandainya selesai dari ziarah kubur, enggak boleh langsung membalikan badannya, harus mundur-mundur terlebih dahulu maka tentunya takut yang seperti ini adalah takut yang disertai dengan perendahan diri dan ketundukan. Jika ditujukan kepada selain Allah bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya karena dia telah melakukan kesirikan yang akbar. Anak katakan bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam karena belum tentu orang yang melakukan kesirikan yang akbar ataupun kekufuran yang lainnya ya langsung kita kafirkan keluar dari Islam karena di sana ada ma ada mawani ada penghalang-penghalang seseorang dikafirkan ya tatkala dia melakukan kesirikan ataupun kekufuran yang yang akbar hal yang seperti ini sebenarnya harus benar-benar kita jelaskan akhi karena banyak dari orang-orang yang salah paham terhadap uh, dakwah kita tatkala kita menghukumi suatu amalan itu dikatakan kufur keluar dari Islam syirik akbar maka serta merta mereka mengambil kesimpulan bahwasanya orang-orang Wahabi itu suka mengkafirkan orang. Padahal kita sebenarnya menghukumi suatu perbuatan yang bisa jadi orang yang melakukannya kalau dia benar-benar mengilmui tegak atasnya hujah tidak ada udur baginya bisa jadi memang dia bisa keluar dari dari Islam tapi kalau dia jahil dia bodoh, ada penghalang-penghalang dari kekafiran, ya bisa jadi dia mendapatkan udur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ayakhafa syayatin wal jin wa yataqarrabu ilaihim bima yuhibbuna minasyirki billahi min ajli ayaslama min syarrihim yaitu takut kepada syaitan dan jin ya yang dia kemudian mendekatkan diri kepada mereka dengan apa-apa yang mereka cintai dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala Tujuannya agar mereka selamat dari kejelekan mereka. Ya. seperti sedekah laut, sedekah bumi, ataupun sedekah-sedekah yang lainnya ya yang di dalamnya ada unsur kesyirikan ya sebagian mereka melakukan perbuatan tersebut mereka memiliki keyakinan kalau tidak melakukan perbuatan tersebut mereka meyakini penunggu tempat tertentu ini nanti akan marah. Ya. Maka tatkala mereka takut yang dengan takut yang seperti ini takut kepada syaitan, takut kepada jin yang menyebabkan mereka mendekatkan diri kepada mereka dengan melakukan kesirikan-kesirikan yang tujuannya mereka agar selamat dari kejelekan yang ada pada diri syaitan dan jin, maka takut yang seperti ini adalah takut yang sirik. Atau seperti takutnya seseorang tatkala melewati tempat-tempat yang angker ya terowongan Kasablanka di Jakarta misalnya ataupun yang semisalnya lewat kuburan atau pohon besar di sana dia meyakini ada penunggunya kalau tidak ingin diganggu harus permisi ya dengan pencet klakson misalnya maka tatkala dia pencet klakson karena takut ya takut kalau nggak pencet klakson akan tertimpa membahayakan di, uh, eh, setan atau jin penunggu tempat tersebut akan membahayakan dirinya kemudian dia melakukan sesuatu ya seperti pencet klakson tujuannya agar selamat dari kejelekan mereka maka ini pun termasuk dari takut yang sirik ya maka di sini saya mengatakan fahada sirkun akbar maka takut yang seperti ini adalah sirik akbar yukhrijul minal millah yang bisa mengeluarkan pelakunya dari dari Islam. Dan terkadang memang orang-orang yang mereka yang melakukan perbuatan tersebut itu mereka menakut-nakuti orang lain. Ya kalau kalau seandainya kita tidak melakukan ini dan itu nanti mbah penunggu tempat ini dia akan marah. Dan begitu dan begitulah memang uh, kebiasaan orang-orang musyrikin tempo dulu. Mereka menakut-nakuti wali-wali Allah Subhanahu wa taala terhadap sesembahan-sesembahan mereka. Di sini saya Shalih Fauzan mencontohkan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang an khalilihi tentang kekasihnya itu Ibrahim alaihissalam tatkala Nabi Ibrahim berkata wala akhafu ma tusrikuna bihi illa rabbi syai'an dan tidaklah aku takut terhadap sesuatu yang kalian melakukan kesirikan dengan sesuatu tersebut kecuali apa-apa yang telah dikehendaki oleh Robku yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala ba'da dzalika kemudian ya Nabi Ibrahim berkata setelah itu wa kaifa akhafu ma asraktum wa la takhafuna annakum asraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultan. Wa kaifa akhafu ma asraktum Bagaimana aku takut terhadap sesembahan-sesembahan kalian yang kalian persekutukan wala takhafuna sementara kalian tidak takut bahwa kalian bahwasanya kalian telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak yang Allah tidak eh, yang Allah tidak menurunkan hujah atas kalian atas perbuatan yang kalian lakukan dijelaskan oleh Syekh Al Fauzan ka'annahum tawa'aduhu bi alihatihim jadi seakan-akan mereka kaumnya Nabi Ibrahim itu menakut-nakuti Nabi Ibrahim dengan sesembahan-sesembahan mereka Ya mereka menakut-nakuti Nabi Ibrahim bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka akan menimpakan suatu kejelekan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Fahada raddun alaihim. Dan ini adalah merupakan bantahan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala beliau mengatakan wa kaifa akhafu ma asraktum wa la takhafuna annakum asraktum Bagaimana aku takut terhadap terhadap sesembahan-sesembahan kalian yang kalian melakukan kesirikan dengannya sementara kalian kok malah tidak takut ya terhadap atas kesirikan yang kalian lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian menakut-nakutiku dengan sesembahan-sesembahan kalian. Sementara sesembahan kalian itu sama sekali tidak memberikan manfaat pada diriku. Ya. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni? Lalu manakah dua kelompok tersebut yang berhak mendapatkan keamanan in kuntum ta'lamun jika kalian benar-benar mengetahuinya? Ai hal huwa ana alladhi abudullah wahdahu la syarikalah. Apakah dia yaitu aku yang aku hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah kalian orang-orang yang melakukan kesyirikan? Siapa sebenarnya yang berhak mendapatkan keamanan? Aku atau kalian? Sementara aku hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang berhak mendapatkan keamanan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, menjelaskan hukumnya. Siapakah yang berhak mendapatkan keamanan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Yang berhak mendapatkan keamanan adalah orang-orang yang mereka beriman. Itu orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, walam yalbisu imanahum bidzulmin dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka tauhid mereka bizulmin dengan kesirikan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk ya jadi tatkala orang-orang musyrikin menakut-nakuti Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sesembahan sesembahan mereka maka Nabi Ibrahim alaihissalam membantah mereka seharusnya ya yang takut itu adalah kalian tatkala kalian melakukan kesyirikan ya takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menimpakan ya adab kepada diri kalian. Adapun aku yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya berhak mendapatkan keamanan karena Allah menjanjikan orang-orang yang mendapatkan keamanan adalah orang-orang yang yang beriman. Ya sebagaimana pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96 Allah Subhanahu wa taala berfirman walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama. Dan seandainya sesungguhnya dan sesungguhnya seandainya ahlal qura penduduk suatu kampung amanu wattaqau mereka beriman dan bertakwa kepada Allah lafatahna alaihim barakatin minas sama' maka kami akan buka untuk mereka barokah dari atas langit walakin kadzabu akan tetapi mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala fa akhadnahum bima kanu yaksibun maka kami siksa mereka atas uh, dengan sebab perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan begitu pula ya beliau pun menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka pun menakut-nakuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya terkait dengan hal itu, alaisallahu bikafin abdah wa yukhawifunaka billadina min dunih. Ya bukankah Allah Subhanahu wa taala bikafin abdah yang mencukupi yang menjaga hambanya dan mereka menakut-nakuti kamu wa yukhawifunaka dan mereka itu orang-orang musyrikin menakut-nakuti kamu billadzina min dunihi dengan orang-orang dari selain Allah billadzina maksudnya adalah dengan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, orang-orang musyrikin mereka menakut-nakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesembahan-sesembahan mereka. Faraddallahu alaihi maka Allah pun bantah mereka dengan perkataan alaisallahu bikafin abda Bukankah Allah Subhanahu wa taala bikafin abda yang menjaga hambanya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yang ketiga, jenis takut yang termasuk dari takut yang syirik yaitu wa kadzalika yaitu al khawfu min kulli makhluqin ayusibahu bima la yaqdiru alaihi min al isabati bil marad au qat'il rizqi au ghairi dzalika ahadu anwa'is syirkil akbar. Dan demikian pula termasuk dari takut yang sirik akbar adalah takut mingkuli makhluk dari setiap makhluk ya yang dia memiliki keyakinan makhluk tersebut dapat menimpakan sesuatu yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut kepada makhluk ya dengan keyakinan makhluk ini dapat menimpakan sesuatu yang yang padahal tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala seperti menimpakan penyakit seseorang takut misalnya takut kepada sesuatu dapat menimpa menimpa ah, menimpa dia penyakit tertentu atau diputus rizkinya ataupun yang selainnya yang intinya adalah tatkala seorang takut kepada makhluk ya dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka takut tersebut adalah takut yang sirik. Jadi intinya takut yang sirik itu ada tiga. Yang pertama adalah memalingkan takut yang ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua takut kepada syaitan atau jin yang menyebabkan mereka mendekatkan diri kepada syaitan atau jin ya dengan tujuan agar selamat dari kejelekan mereka. Kemudian yang ketiga adalah takut kepada makhluk di dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah takut yang tabii. Alladhi laisa ma'ahu ibadatu lil lil makhufi wala tarkun liwajib liwajibin Takut yang tabi'i adalah rasa takut kepada selain Allah, lesa ma'ahu ibadatun lil makhufi. Yang di dalamnya tidak ada unsur peribadahan kepada sesuatu yang ditakuti. Walatarkul walatarkun liwajibin dan juga tidak menyebabkan pelakunya meninggalkan suatu kewajiban. Jadi takut yang tobi'i yang manusiawi, yang hukumnya boleh, adalah takut kepada sesuatu yang tidak disertai dengan peribadahan, tidak ada unsur peribadahan kepada sesuatu yang dia takutkan dan tidak menyebabkan pelakunya meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan suatu keharaman seperti seseorang dia takut kepada banyaknya musuh, takut terhadap binatang yang berbisa, ya binatang buas, ya, takut kepada ular atau takut kepada ketinggian, takut kepada ombak yang sangat ganas misalnya. Tatkala seseorang dia rihla ke pantai selatan, kemudian dia nggak berani berenang karena ombaknya terlalu besar, dia takut tertarik ombak, masuk ke palung, takut mati, maka ini tobi'i. Tapi kalau seseorang tidak berani berenang ke di pantai selatan karena takut diculik Nyi Roro Kidul, ya, misalnya, maka ini takut yang Sirik akbar. Tapi kalau takut karena ombaknya besar, maka ini takut yang manusiawi yang hukumnya boleh. Ya karena Nabi Musa alaihissalam pun pernah merasa takut dengan takut yang seperti ini yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Musa, "Fa kharaja minha khaifan yataraqqabu." Dan Nabi Musa keluar dari minha darinya itu dari negeri Mesir khaifan dalam keadaan takut dan beliau menunggu qala rabbi najini minal qawmi zalimin kemudian Nabi Musa berkata wahai Rabbku selamatkanlah aku dari kaum yang zalim jadi takut yang seperti ini adalah takut yang manusiawi yang hukumnya adalah boleh kemudian yang terakhir adalah takut yang maksiat atau takut yang tercela takut yang maksiat atau takut yang tercela intinya adalah takut yang tobi'i yang menyebabkan pelakunya meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan suatu keharaman. Jadi takut yang maksiat atau takut yang tercela adalah takut yang tobi'i namun menyebabkan pelakunya meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan suatu keharaman dan di sini dicontohkan oleh Sesal Fauzan seperti seseorang ya yang dia meninggalkan apa yang Allah wajibkan minad da'wati ilallah wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar khaufan minan nasi ya, seperti seseorang yang dia meninggalkan kewajiban yang telah Allah bebankan kepada dirinya dari berdakwah kepada Allah memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar khaufan minan nasi takut kepada manusia menyakiti dirinya wa au yudayikuhu au yu'adzibuhu atau menyiksanya ataupun yang semisalnya dikucilkan ataupun yang semisalnya ya takut dia uh, meninggal uh, meninggalkan kewajiban yang telah Allah bebankan kepada dirinya dari berdakwah kepada Allah amar ma'ruf nahi mungkar karena takut kepada manusia takut dikucilkan ya takut diusir mungkin dari kampungnya ya maka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar meninggalkan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala menjelaskan al-haq khaufan minan nas karena takut kepada manusia beliau mengatakan fahada sirkun asgor wa huwa muharramun beliau mengatakan dan ini termasuk dari kesirikan yang asgar wa huwa muharramun dan dia di diharamkan waqad jaa fil hadis Kemudian beliau membawakan sebuah hadis Rasulullah bersabda annallaha yuhasibul abda annallaha yuhasibul abda yaumal qiyamah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghisap seorang hamba pada hari kiamat. Kemudian Allah berkata kepada hamba tersebut, "Lima lam ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar." Kenapa kamu tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar? Fayakulu maka hamba ini mengatakan ya Rabbi khasitun nas. Wahai Rabbku, saya takut kepada manusia. Saya enggak berani. Ya. Fayakulu maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Iya ya ahakku antaksa." Akulah yang seharusnya lebih berhak engkau takuti. Jadi tatkala kita termasuk dari orang-orang yang diberikan kemampuan untuk berdakwah, kita memiliki ilmu dan kita mampu untuk mendakwahkan ilmu kita. Akan tapi kita takut kepada manusia, ya. Misalnya seorang suami dia memiliki seorang istri, ya, dan istrinya ini melakukan pelanggaran, seharusnya dia bisa untuk mencegahnya, tapi karena takut sama istrinya, takut istrinya minta cerai misalnya, ya, kemudian dia tidak mengingkarinya. Maka yang seperti ini terjerumuslah dia ke dalam takut yang maksiat dan dia nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala annallahu yuhasibal abda yaumal qiyamah Sesungguhnya Allah akan menghisap seorang hamba pada hari kiamat. Lima alam ta'mur bil ma'ruf wa tanha munkar. Kenapa kamu tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang Munkar Kalau dia mengatakan ya Rabbi khasitun nas. Wahai Rabbku saya takut kepada manusia. Maka Allah mengatakan iya ya ahaku antaksa. Akulah seharusnya yang lebih berhak engkau takuti. Ya, kemudian saya di sini menjelaskan wana uh, eh, yang saya yang kami maksud di sini adalah orang yang dia memang al-qadir, dia mampu untuk berdakwah nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Dia mampu untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang dia tidak mampu awalaisa indahu istita'a, dia tidak memiliki kemampuan, fahada ma'dzurun, maka yang seperti ini adalah ma'dzur. Dia di dimaafkan. Ini macam-macam khauf ya sebagaimana penjelasan dari para para ulama. Kemudian kita masuk pada poin selanjutnya yaitu min asbabi husulil khaufi wal khasyati minallah. Ini di antara sebab-sebab menanamkan rasa khauf dan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sudah kita jelaskan bahwasanya orang-orang yang dia benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mendapatkan keutamaan yang sangat banyak ya diantaranya dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. E, di sini dijelaskan di antara sebab menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah tadakkuru 'azamatillahi wa jalalihi wa annahu syadidul 'iqab azizun dzuntiqam liman asahu ini selalu mengingat akan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan kita mengingat bahwasanya Allah adalah zat yang sangat keras siksaannya bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak bisa seperti ini, tidak mungkin kita ya dapat membayangkan akan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara kita mengenal akan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maka sangatlah penting bagi kita itu ya mempelajari tauhid asma wa sifat yang tujuannya adalah agar kita semakin mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karena tidak mungkin kita dapat mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha keras siksaannya bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala Sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, maka niscaya kita akan melihat akibatnya. Faman kana mithqala faman kana mithqala dzarratin syarran wa man kana mithqala dzarratin khairan Barang siapa yang dia melakukan kejelekan walaupun sebis, sebesar biji dzarrah, dzarrah kemarin sudah kita jelaskan ya. Yarah maka dia akan melihat akibatnya. Allah akan menghisap ya setiap perbuatan yang kita lakukan baik yang buruk maupun yang baik. Kemudian yang kedua adalah tadakkur al-qabri wa dhulumatihi wal qiyamah. Adalah mengingat akan kuburan dan gelapnya alam kuburan dan keadaan-keadaan yang akan kita hadapi nanti di hari di hari kiamat. Ya tatkala kita ya ingin melakukan kemaksiatan, ingatlah bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sementara saja. Ya, nanti ya tatkala ajal kita dicabut oleh malaikat maut maka kita akan masuk ke alam kubur yang di mana alam kubur kita akan ditemani dengan amalan-amalan yang kita lakukan sewaktu di dunia kalau seandainya amalan-amalan kita mayoritasnya adalah amalan-amalan yang salihah amalan-amalan yang baik maka amalan-amalan tersebut akan berubah menjadi sesosok makhluk yang sangat bagus rupanya dan akan menemani kita di alam kubur kita sampai hari kiamat. Tapi sebaliknya kalau banyak amalan kita ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan maksiat kita itu akan berubah menjadi makhluk yang sangat-sangat mengerikan ya, yang dia akan menemani kita sampai hari kiamat. Ya di diibaratkan oleh seorang ustadz ya, waktu anak belajar dulu di Depok Ustadz Sulam namanya, ya beliau mengibaratkan ya, ngerinya ngerinya alam kubur ya kalau kita ditemani oleh makhluk yang begitu menyeramkan seandainya di dunia saja kita bayangkan seandainya kita dimasukkan ke dalam sebuah WC yang ukurannya satu meter persegi kemudian tempatnya gelap ya kemudian bau kemudian dimasukkan kita di sana kemudian setelah itu dimasukkan juga orang gila yang 10 tahun nggak pernah mandi, aut-autan rambutnya. Lima menit saja kita bersama orang gila tersebut di dalam kamar mandi, kira-kira kita kuat atau tidak. Lima menit saja. Ya, bagaimana nanti kalau di alam kubur? Kita ditemani oleh makhluk yang lebih menyeramkan banding, dibandingkan orang orang gila. Maka tatkala kita mengingat yang seperti ini, mengingat akan dasarnya alam kubur dan gelapnya serta keadaan-keadaan yang nanti kita akan lewati di hari kiamat ya kita dikumpulkan di padang mahsyar belum lagi nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala laisa bainahu wa bainahu turjuman tidak ada di antara kita dengan Allah penterjemah ya one by one satu satu satu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan maka kalau kita ingat seperti ini insya Allah akan muncul perasaan khasiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian yang ketiga kaunuhu la ya'lamu la'allahu yamna'u minat taubah wa yuhalu bainahu wa bainaha idartakaba dzamb idartakaba dzamba ya yaitu keadaan kita kita ini tidak mengetahui apakah kita ini bisa bertobat atau tidak terhadap perbuatan maksiat yang kita lakukan terkadang di antara kita menunggu-nunggu taubat ah nantilah mumpung masih muda dipuas-puasin dulu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah tua baru bertobat. Saya ini baru umur 20, ada juga ulama seperti Fudail bin Iyad, tobatnya umur 40 jadi ulama. Ah nanti aja saya seperti Fudail bin Iyad nunggu umur 40. Ya, iya kalau kita diberikan kurnia oleh Allah Subhanahu wa taala bertobat. Bagaimana kalau tobat itu tercegah pada diri kita? atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Yang hendaklah kita mengetahui bahwa bahwasanya bisa saja kita itu terhalang dari pintu-pintu taubat. Maka tatkala kita melakukan suatu kemaksiatan, tatkala kita sadar maka lekas-lekaslah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu nanti dan nanti karena kita tidak tahu apakah kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal kita menjemput. Kemudian yang ketiga adalah al-iltija'u ilallahi bidu'a. Yang keempat adalah al-iltijau ilallah bidu'a yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar Allah menanamkan rasa takut pada diri-diri kita. Kemudian yang kelima adalah ma'rifatu atharil dzunub wal khami eh, wal wal wal wakhima fi dunya wal akhirah wa anna sababun fi naz'il baraka wa khulul uqubat jadi kita mengetahui pengaruh atau asar dari dosa-dosa yang buruk baik di dunia maupun di akhirat. Dan bahwasanya perbuatan dosa ini adalah sababun ya adalah sebab dicabutnya barokah dan sebab ya turunnya al-ukubah. Ya, sebagaimana yang sudah tadi kita jelaskan ya. Ya di antara sebab Allah menimpakan suatu musibah kepada seseorang adalah karena perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Ini Eh, di antara sebab menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh masih ada waktu kita jelaskan satu dalil dari dalil yang dibawa dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ada beberapa dalil tiga dari ayat kalau tidak salah dan dua dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk dalil yang pertama yaitu surat Al-Imran ayat 175. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya beliau membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran innama dhalikumus syaitan yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin sesungguhnya demikian itulah syaitan yang dia setan tersebut yukhawifu awliya'akum yukhawifu awliya'ahu awliya'ahu di sini awliya di sini adalah kekasih-kekasihnya syaitan domirhu yang ada pada awliya'ahu ini kembali kepada syaitan awliya di sini maksudnya adalah orang-orang musyrikin dan saya selalu saya ingin menjelaskan di sini ada ada kalimat yang dibuang yang takdirnya adalah yukhawifukum yukhawifukum kum di sini nanti kembali kepada Rasulullah dan kaum muslimin sesungguhnya yang demikian itulah syaitan yukhawifukum Eh, yang menakut-nakuti kalian menakut-nakuti kalian dengan perantara kekasih-kekasihnya yaitu orang-orang musyrikin fala takhafuhum maka janganlah kalian takut kepada mereka kekasih-kekasih syaitan aulia-aulia syaitan wa khafuni tapi takutlah kepadaku in kuntum mu'minin jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan bahwasanya ayat ini Al Imran ayat 175 sebelumnya di dalam ayat 173-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman sebelum Allah berfirman di dalam ayat 175 maka pada 173 yang ini sangat ada kaitannya dengan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina qala lahumun nas orang-orang yang manusia qala lahum berkata kepada mereka lahum di sini kembali kepada Rasulullah dan para sahabat ya inan nasa inan nasa ini perkataan dari orang-orang musyrikin inan nasa qad jama'u lakum sesungguhnya manusia qad jama'u lakum sungguh telah berkumpul untuk menyerbu kalian untuk kembali menyerang kalian faksauhum maka takut faksauhum maka takutlah kalian kepada mereka faksauhum maka takutlah kalian hum kepada mereka itu kepada orang-orang musyrikin fazadahum imanan maka tatkala kaum muslimin ya mendapatkan ancaman yang seperti itu mereka tidak takut bahkan kata Allah fazadahum imanan bahkan mereka bertambah besar keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala wa qalu dan mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil Cukuplah Allah bagi kami dan dia adalah zat sebaik-baik tempat bersandar. Fangqalabu binikmatin maka mereka pun kembali ya binikmatin dengan mendapatkan ke kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala wa fadlin dan ke kemuliaan keutamaan lam yamsashum suun yang mana kejelekan tidaklah menimpa mereka wattaba'u ridwanallah dan mereka mengikuti keriduan Allah Subhanahu wa taala Wallahu dhu fadlin azim dan Allah adalah Dat yang maha memiliki fadlin keutamaan yang sangat besar. Baru Allah berfirman, "Innama dhalikumu syaitan yukhawifu awliya'ahu fala takhafum wa khafuni in kuntum mu'minin." Beliau menjelaskan sesalif Fauzan tentang asbabul nuzul turunnya ayat yang mulia ini, wa dzalika demikian itu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya lama hasalat tatkala terjadinya perang Uhud setelah selesai terjadinya perang Uhud tertimpalah apa yang menimpa dari kaum muslimin dari ibtila dan imtihan ujian yang mana pada peperangan Uhud dengan sebab sebagian dari kaum muslimin yang tidak mau menuruti perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akhirnya mereka turun dari atas bukit dari para pemanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Khalid bin Walid yang pada saat itu masih dalam keadaan kafir mengambil alih tempat tersebut maka terjadilah apa yang terjadi ya kaum muslimin mengalami kekalahan sampai dikisahkan sekitar 70 dari kaum muslimin yang mereka mati syahid. Ya setelah itu wansarafal musyrikun ila Makkah. Kemudian orang-orang musyrikin pun kembali ke Mekah kaum muslimun pun kaum muslimin pun ingin kembali ke kota Madinah. Tatkala di perjalanan orang-orang musyrikin merasa kurang puas karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya yang tar yang merupakan target utama mereka belum meninggal. Akhirnya mereka di tengah perjalanan menuju kota Mekah aradu ayur ibu bil aradu ayur ibul muslimin. Mereka ingin menakut-nakuti kaum muslimin. Akhirnya pun mereka mengutus seorang utusan, mengutus utusan untuk menakut-nakuti mereka. Ya, kemudian utusan ini mengatakan inna sanarji ilaikum fanaqdi alal baqiyatikum. Sesungguhnya kami akan kembali kepada kalian dan kami akan selesaikan, kami akan musnahkan sisa-sisa kalian. Ya, jadi sebenarnya perang Uhud ini yang menang siapa ya? Kaum muslimin atau Rasulullah? atau satu sama atau dua satu. <laughs> Yang pertama kan menang ya. ya setelah turun dari para pemana terjadilah apa yang terjadi ya kaum muslimin pasukannya kocar kacir. Setelah itu mereka orang kaum musyrikin hendak kembali ke Mekah, kaum muslimin hendak balik ke Madinah tapi orang-orang musyrikin merasa kurang puas, akhirnya mereka mengirim utusan ya untuk menakut-nakuti Rasulullah dan para sahabat. Mereka mengatakan sesungguhnya kami akan kembali kepada kalian dan menyelesaikan sisa-sisa kalian. Falamma balagal khabaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin maka tatkala khabar tersebut sampai kepada Rasulullah dan kaum muslimin qalu maka kaum muslimin mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil cukuplah Allah sebagai kami dan Allah lah adalah sebaik-baik tempat bersandar maka ancaman yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin sama sekali tidak memberikan pengaruh kepada Rasulullah dan para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk keluar sementara di antara mereka ada wafihim al-jarah, ada yang terluka dan di antara mereka ada yang masih capek setelah peperangan akan tapi mereka karena perintah dari Rasulullah fanahadu musri'ina mereka pun bangkit dengan cepat mereka keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampailah mereka di sebuah tempat menunggu kedatangan orang-orang musyrikin yang katanya pengen balik lagi menyerang orang-orang muslimin kaum muslimin ya Rasulullah dan para sahabat sehingga di suatu tempat dinamakan dengan Hamraul Asad yang tadirunal al Musrikin, menunggu orang-orang musyrikin. Falamma alima al-musyrikun bi khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khurujil muslimin asabahum ar-ra'bu. Maka tatkala orang-orang musyrikin mengetahui keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang muslimin, kaum muslimin, maka rasa takut menimpa mereka. Yang hakikatnya rasa takut yang ada pada diri mereka ini Allah lah yang melontarkan kepada mereka dengan sebab kesirikan yang mereka lakukan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 151 "Sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima asraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kami akan lontarkan fi qulubil ladina kafaru ar-ru'ba pada hati-hati orang-orang yang kafir ar-ru'ba rasa takut. Sebabnya apa? Kenapa Allah menanamkan rasa takut kepada orang-orang kafir bima asroku billah dengan sebab karena mereka telah melakukan kesirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya pertolongan ya yang Allah akan turunkan kepada kaum muslimin yaitu jika kaum musliminnya ini semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaum muslimin mereka semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan rasa takut terhadap musuh-musuh mereka. Sebagaimana yang terjadi pada perang Uhud ini, ya tatkala orang-orang musyrikin mereka mengetahui akan keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama kaum muslimin, maka rasa takut menimpa mereka waqalu dan mereka mengatakan ma kharaju illa wa fihim quwwah. Ya, tidaklah mereka keluar kecuali mereka memiliki kekuatan. Akhirnya mereka pun balik lagi ke kota Mekah. Ya Allah Subhanahu wa taala wa alqallahu ar-ra'ba fi qulubihim. Allah Subhanahu wa taala melontarkan rasa takut, menanamkan rasa takut pada hati-hati mereka lamma sadaqal muslimuna wa watawakkalu 'ala Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa takut? pada hati orang-orang kafir lamma sadaqal muslimun. Tatkala orang-orang muslimin mereka jujur dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wasabaru dan mereka bersabar, watawakkalu dan mereka pun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hal ini menyebabkan ancamannya orang-orang musyrikin tersebut sama sekali tidak memberikan pengaruh, bahkan bertambah keimanan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala fangqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin maka mereka pun Rasulullah dan para sahabat kembali ke kota Madinah dalam keadaan selamat gonimina al ajri wa thawabi minallah mendapatkan gonima bukan gonima harta tapi gonima pahala dari Allah Subhanahu wa taala lam yamsashum suun dan kejelekan sesuatu yang mereka Eh, benci tidaklah menimpa mereka wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim dan mereka mengikuti uh, keriduan Allah Subhanahu wa taala dan Allah adalah zat yang maha memiliki keutamaan yang azim yang yang agung. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Dalam ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya al-khawf ini adalah ibadah ditinjau dari dua atau tiga sisi. Yang pertama langsung saja yang pertama adalah firman Allah sahihnya wa khafuni perintah. Fala takhafum wa khafuni. Dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang Allah perintahkan menunjukkan sesuatu tersebut Allah cintai dan sesuatu yang Allah cintai menunjukkan sesuatu tersebut adalah ibadah. Ya sebagaimana sudah kita jelaskan ya tatkala para ulama menetapkan bahwasanya salat itu adalah ibadah salah satu dalil yang mereka uh, jadikan dalil adalah firman Allah fasalli li wanhar fasalli perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan salat adalah ibadah kenapa karena Allah perintahkan segala sesuatu yang Allah perintahkan menunjukkan itu adalah sesuatu yang Allah cintai dan segala sesuatu yang Allah cintai menunjukkan itu adalah ibadah. Dalam ayat ini Allah berfirman wa khafuni dan takutlah kalian kepadaku. Yang menunjukkan bahwasanya takut ini adalah sesuatu yang Allah cintai dan sesuatu yang Allah cintai menunjukkan itu adalah ibadah. Yang kedua adalah pada kalimat in kuntum mu'minin wa khafuni in kuntum mu'minin. Jika kalian orang-orang yang beriman. Ya, di sini Allah menjadikan takut kepadanya sebagai syarat keimanan. Orang itu dikatakan beriman kepada Allah jika dia takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, kalau seseorang tidak takut kepada Allah, berarti dia bukan orang beriman. Ya, tatkala takut kepada Allah dijadikan sebagai syarat keimanan, menunjukkan bahwasanya takut itu adalah suatu ibadah. Sisi yang ketiga, in wa khafuni in kuntum mu'minin in kuntum minit ini jawab syarat ya, fiil syarat apa jawab syarat kan ada namanya kalau biasanya kalau ada huruf syarat atau atau isim syarat kan biasanya jawab syarat e, isim apa fiil syarat dulu baru jawabnya ya. menjadda wajada jadda di sini apa syaratnya ya fiil syarat kemudian jawab syaratnya apa wajada Biasanya fiil syarat itu didepankan di depan, kemudian jawabnya di di belakang. Kira-kira ini yang menjadi uh, syaratnya dan jawabnya mana? Wa khafuni apa in kuntum mu'minin? Jawabnya wa khafuni. Ya, in kuntum mu'minin ini syaratnya. In kuntum mu'minin, aslinya in kuntum mu'minin khafuni, maka takutlah kepadaku. Jika kalian orang-orang beriman, maka takutlah kepadaku. Tatkala dibalik dalam dalam kaidah bahasa Arab sesuatu kalimat yang dia awalnya di depan kok dikebelakangkan, maka ini menunjukkan yufidul hasar wal qasar, menunjukkan pembatasan, menunjukkan bahwasanya takut itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Karena di sini ya eh, syaratnya dikebelakangkan dibandingkan jawabnya. Kalau sudah jelas bagi kita bahwasanya takut ini adalah ibadah, maka wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala jika dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka terjerumuslah seseorang ke dalam kesirikan yang akbar. Jadi batasan syirik akbar adalah sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita selesaikan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terkait dengan bab al-khauf kita tutup dengan doa kafaratul majlis.